Bismillahirrahmanirrahim. Beredar bantahan dari kubu MLM bahwa perkataan Sehani bin Burek yang pernah dinukil wa waktu taklim kemarin lebih baik bodoh tapi ahlu sunnah daripada pinter tapi ahlul bid'ah. Belum pernah diucapkan ulama salaf. Karena perkataan yang ma'ruf yang pernah diucapkan ulama salaf, awamnya ahlu sunnah lebih baik daripada pinter, pinter tapi ahlul bid'ah. Kira-kira apa bedanya? Beda lafaz tapi sama makna. Awam itu tanda bentuknya kebodohan. Masa awam pinter sih? Kalau dikatakan awam, orang yang adna fil ilm. Bodohnya. Awamu. Awamuna. Kalau kita katakan awamuna ulama kita kok. Awam kita orang-orang kaum muslimin kita yang bodoh. Kalau dikatakan awamu ahli sunnah orang-orang yang rendahannya dari tingkatan ilmu tentunya. Sementara Taib daripada pintar tapi ahlul bidah. Jadi tidak ada bedanya, ikhwan. Tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mujadil, amujadil. Ah, Orang yang suka berdebat seperti ini. Ya, ada. Mujadil begini. Selalu mencari kesalahan dalam keadaan dari sisi hujah dan argumen dia tidak punya. Tapi dia mencari kesalahan dari sisi yang lainnya. Apa bedanya sekarang bodohnya dengan awamnya? Beda Ustaz, satu bodoh satu awam. Iya itu lafaz ya bahlul. Kan bahlul berarti. Itu lafaz. نعم الله المستعان tidak ada bedanya karena Allahu alam bisawab bodoh dengan awam kalaupun dikatakan bodoh itu lebih kasar dan awam itu agak lebih lembut tapi semakna. Semakna wallahu a'lam bishawab. Saat ini beredar bantahan, kok semuanya beredar. Yang mengatakan bahwa Ustadz telah keliru mengatakan bahwa tidak ada yang mentazkiyah Sofian Rurey karena Sofian Rure pernah diangkat Ustaz Khatib Ciamis untuk menjadi dai di kampung laut dan dipersilakan untuk mengajar di Mahat Ustaz Mubarak Kelingsi. Ya tanyakan kepada Ustaz Khotib siapa Sofian Rure dan tanyakan kepada Ustaz Mubarak. Tanyakan coba. Sekarang tanyakan. Apa yang bakal kalian akan dengarkan dari kedua Ustaz tersebut yang jelas ya ikhwan orang ini sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya dia ini muncul di tengah fitnah selalu kapan ada fitnah dia muncul Walhamdulillah orang ini pendusta Alhamdulillah kita punya data dan bukti rekaman suaranya langsung. Yang namanya pendusta tentunya tidak pantas untuk dipercayai. Enggak apa-apa Ustaz. Ustaz itu kan cuma berdusta. Dari mana bolehkan kan Ustaz berdusta? Kan dusta itu cuma ahlak. Lah, Ustadz apa boleh ahlaknya jelek? Tidak boleh diustadkan. Kedzabun. Kalau kemarin kita tidak sampai mengatakan ini, cukup kita mengatakan seperti apa kita katakan kemarin ini adalah kedzab orangnya. Sekarang karena mau dinukilkan dari Ustaz Mati Ciamis, tanyakan apa yang telah apa yang telah terjadi di Ciamis dan bagaimana sikap khotib terhadapnya atau kepada Ustaz Abdurrahman Mubarak. Kenapa tidak sekalian kau katakan telah ditazkiah oleh Syekh Abdul Musin Al-Abbad atau telah ditazkiah oleh Syekh Saleh Suhaimi seperti apa yang dia pasang dan dipasang dalam keadaan riba di berbagai daerah yang mengadakan daurah ketika mereka belum mengenal siapa itu Sofyan Ruredu dari ahlu sunnah. Dan spanduk-spanduknya itu dipasang di websitenya. Websitenya siapa? Hadar Rajul. Yang pada diingkari. Dia mengatakan murid Syekh siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Saleh ini. Begitulah. Begitulah seorang kalau mengambil sesuatu tidak tanpa haknya. Menginginkan sesuatu posisi yang tidak pada tempatnya. Yang jelas-jelas muridnya Syekh Abdul Muhsin al Abbas sendiri. Baik itu dari doa tuna, Doa yang Masya Allah. Berjalan di atas agama Allah dengan istiqamah. Ustaz Usama dan yang lain. Ini jelas-jelas murid. Belajar. Di majelis Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dulunya di Madinah. Atau mereka yang menyimpang dari Isbiyun yang betul-betul belajar, tidak ada yang pernah menulis Dalam daurah mereka, murid Syekh Abdul Musin Abbas. Yang ini, ketika ditanyakan anak-anak Madinah, ketika ditanyakan orang-orang di sana, pernah nggak belajar? Kata mereka, nggak pernah melihat. Eh, tapi dengan mantep, mantep tenangan ini, dipajang di webnya. Dauro ini di daerah ini ada panduknya Dauro ini. Terakhirnya bisnisku. Artinya lengkap dia pasang semuanya dari pajang sampai kepada bisnisku. Orang ini makruh. Nah, wallahu alam bisawab. Sehingga sebagaimana pernyataan kita kemarin orang ini tidak pantas di kedepankan, tidak pantas diangkat, tidak pantas diustadkan. Kalau kalian mengustadkannya memang kalian menginginkan musibah. Allahul musta'an. Tidak ada di antara ustadz yang mengustadkannya. Bahkan yang mengustadkannya ini yang disebut di sini. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka katakan nanti. Saya kembalikan kepada mereka berkerin dengar sendiri dari telinga kalian apa perkataan mereka. Kapok mengustadkannya. Pahamnya kakak mengusahakannya. Nah, Alhamdulillah. Yang anda tanyakan bukan sah dan tidak sahnya sholat di belakang imam ahli bid'ah. Namun apa nasihatnya terhadap ikhwan yang senang sholat berjamaah di belakang imam ahlul bid'ah? Padahal mereka hidup di lingkungan ahlus sunnah. Yang jelas imamnya ahlus sunnah. Insya Allah. Kalau kalimat semangat. Ini tidak pak, ini ini suatu yang tidak layak. Seorang salafi senang sholat di belakang imam ahlul bid'ah. Itu adalah tidak layak, tidak pantas. Tapi mungkin kita melihat masalah dengan baik dan benar. Apakah betul demikian? Bahwa ini ahlul bid'ah dan imam yang ditinggalkannya itu betul-betul ahlus sunnah. Atau jangan sampai imam yang ditinggalkannya ini juga adalah orang yang ditimpa penyakit dengan penyakit hizbiyah atau yang sejenisnya. Sehingga melihat dua kerusakan yang ada, maka dia memilih kepada tentunya mereka yang lebih nampak daripada yang menyembunyikan karena yang menyembunyikan itu lebih berbahaya. Wallahu alam bisawab. Ketika kita senang bersama orang yang subahatnya itu samar. Itu bahkan bisa membawa kita kepada subhatnya. Hingga Allah alam bisa perlu dilihat dengan jernih permasalahan. Tapi kalau memang benar demikian, ya tentunya ikhwan tersebut salah. Seharusnya dia sholat bersama saudara-saudaranya yang menunaikan, yang menegakkan sholat dengan baik dan benar. Tapi apakah memang demikian dari pertanyaan ini? Ataukah seperti apa yang tadi telah kita terangkan? Bahwa ternyata dia tidak sholat di situ karena ada sesuatu dengan imamnya. Dari penyeru hizbiyah dari penyeru mumayyah. Sehingga dia tidak mau sholat di belakangnya karena khawatir kalau sholat hatinya tidak dapat hatinya tidak dapat dilindungi, dibentengi dari subhat yang mungkin dilemparkan atau dari subhat yang mungkin terlihatkan olehnya. Allahu a'lam Padahal salah satu tujuan mereka hijrah hijrah dari kampung menuju lingkungan salafi supaya terjaga jamaahnya namun kenyataannya seperti itu. Kalau memang benar demikian, maka kita katakan sebagaimana yang tadi kita katakan tidak layak dia meninggalkan saudara-saudaranya. Tapi perlu kita melihat dengan jernih dan benar permasalahan. Karena dia meninggalkan sesuatu perlu kita mengetahui apa alasannya. Apa alasannya? lebih lagi imam yang menyolati itu ada masalahnya juga tersendiri. Kalaupun tidak sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bid'ah yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan semua ulama menganjurkan kepada kita untuk menjauhi ahlul bid'ah. Enam. Dan termasuk dari ahlul bid'ah. Hizbiyah. Yang juga harus ditinggalkan. Ketika ketemu dua kerusakan. Yang satu nampak. Yang satunya kabur. Maka ketahuilah yang kabur itu lebih berbahaya dari yang nampak al bid'atu ma kana aqab bahwa abal bid'ah itu makanat selama dia samar maka itu lebih lebih bermudarat itu perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengatakan As'ariyah itu lebih bermudarat dari yang lainnya karena As'ariyah itu lebih tersamarkan bid'ahnya dari yang lainnya As'ariyah mengatakan dirinya ahli sunnah. Sehingga tentunya kalau dia teman-teman kita dari orang-orang yang ingin menjaga keselamatan dirinya, ingin mengetahui dirinya selamat atau tidak, dia meninggal ah, ingin menjaga dirinya dari selamat atau tidak, dia ingin menjaga dirinya dari keselamatan. Lantas dia meninggalkan mereka yang berpenyakit. Itu bahkan suatu hal yang perlu kita salut padanya. Tetapi kalau dia meninggalkan hanya sekedar meninggalkan. Tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Bahkan dia menyelisih kebenaran. Inilah yang tercela. Inilah yang yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan terakhir bahwa agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah, bukan milik seseorang. Allah akan menjaganya selama-lamanya. Sehingga apa yang batil Allah akan tampakkan dan apa yang hak Allah akan angkat kita tidak perlu ragu dan khawatir. Namun kita semua mesti untuk mengetahui dan mencari al-haq itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabih. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.